yang bunyi langsung saya sita untuk wakaf nidaul fitrah ini sudah akad dan sepakat karena antum baik F1 kenapa saya membuat buku dengan judul buku putih ahli sunnah karena ahli sunnah wal jamaah antara realita dengan idealita jalan. ahli sunnah wal jamaah yang idealis mereka yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful umat sementara ahli sunnah menurut realita orang yang tidak melarang tahlilan selamatan dan budaya-budaya yang kedua tidak melarang merokok dan yang ketiga tidak melarang ziarah wali songo itu ahli sunnah wal jamaah makanya saya ingin jelaskan secara detail apa benar ahli sunnah itu memang ciri khasnya nggak melarang rokok sehingga ketika nggak merokok bukan ahli sunnah apakah betul ciri khas ahli sunnah adalah tidak melarang ziarah wali apakah betul ahli sunnah wal jamaah tidak melarang berbagai macam antara tradisi sebagai bentuk akulturasi dari budaya-budaya Hadirin sekalian, sejak awal ditetapkan Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Landasan beragama selalu konsisten di atas Alkitab wa Sunnah. Ya. Selalu di atas Alkitab wa Sunnah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna hadal Qur'ana tarfuhu biyadillah Sesungguhnya Quran ini Satu tambangnya di tangan Allah Wa tarfuhu biyadikum di tangan kalian Dan Rasulullah wanti-wanti sejak awal Jangan sampai kita itu keluar daripada Alkitab wa Sunnah. Kenapa? Karena taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitab Allah wa sunnati. Dalam lafaz Muslim wa antum mas'uluna anni. Rasulullah mengatakan aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran ada Sungguh telah aku tinggalkan dua perkara Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu Tidak akan lang lang itu memberikan faedah Tidak akan Tidak akan tersesat Kitabullah wa sunnati Di dalam lafad muslim Wa antum mas'uluna anni kamu akan semuanya dimintai pertanggungjawaban tentang aku. Maksudnya tentang kalian bersikap kepada Rasulullah, sunnahnya dan agamanya setelah meninggal dunia. Allah juga menegaskan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Di dalam surat Toha ayat 123-24 itu baca lanjutan Faman barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadin tidak akan tersesat wala yashqa enggak akan celaka Kenapa umat Islam sekarang ini dalam kesesatan yang sangat besar dan dalam kecelakaan yang sangat berat karena menjauh dari kita Allah dan sunnah. Karena Rasulullah sudah janji, "Ju'ilas sagharu wa dhillatu 'ala man khalafa amri." Allah jadikan kehinaan dan kekerdilan bagi orang yang menyelisihi perkaraku dan perkaranya Rasulullah adalah din. Makanya beliau mengatakan, "Idza tabayyatum bil Jika kalian berjual beli dengan 'inah, wa akhadtum bi adnabil baqar dan kalian sibuk dengan ternak sapi. Kenapa sapi yang dipilih karena gede, menggiurkan sekali jual 15 juta. Beda dengan ayam, beda dengan bebek, Wastaghaltum bi syar'i kalian sibuk dengan cocok tanam wa taraktumul jihad kau tinggalkan jihad Inna sallallahu alaikum dhulla Allah pasti akan kuasakan kepada kalian kehinaan La yanzi'uhu Gak akan dicabut Hatta tarji'u ila dinikum Sampai kalian kembali kepada agama kalian Kembali dengan apa? Dengan dua dasar Yang satunya dasar statis yaitu Al-Quran dan Sunnah gak bisa dua atik lagi dan dua dasar dinamis istihadnya para ulama makanya Islam itu gak pernah kalah update-nya cuma masalahnya kita itu mau enggak mengupdate kajian ini orang lucu subhat update terus fatwa-fatwa madrasah ya terus keluar antum ngajinya malas kolek Makanya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin menegaskan kenapa kita harus terus mencari ilmu karena pertama manusia itu suka lupa keduanya subhat itu update terus antum gak update lima bulan aja sudah Masya Allah lompok apalagi lima tahun nah yang ketiga banyak fatwa yang liar apalagi di Indonesia siapa aja boleh fatwa eh siapa aja Gak ahli ilmu. Oh, jangankan nunggu ulama, majelis ulama. Subhanallah orang kampung yang gak pernah ngaji itu bolak-balik fatwa sambil kipas-kipas bakar jagung emas, itu kelompok sesat <laughs> kan keluarin fatwa itu ya hati-hati ku masjid tidak fitrah itu sesat iya. ya Allah awam Gak pernah ngaji Gak pernah ke masjid tidak ada ngeyel dan kalau seandainya kita kasih tahu itu bantahnya lebih lebih saklek. Ya, Mas, ini nggak ada di zaman Rasulullah. Muka lu juga nggak ada zaman Rasul. Ngapain dikit-dikit gak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lu juga bid'ah dong. Sama. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah SAW telah menegaskan tarabtu taruktukum anil mislil bayda telah aku tinggalkan ajaran yang putih bersih <clears throat> lailuha hariha malamnya seperti siangnya la yazigu ba'da an la yazigu uh, taraktukum anil mislil bayda lailuha hariha la yazigu anha ba'di illa halikun Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah ada orang yang menyelisihnya pasti hancur. Hancur, halik. Itu maknanya bukan hanya sekedar ludes, rusak, tapi hancur, halik. Ya. Yeah. Seperti kullu syai'in halikun illa wajah. Halik itu hancur, hilang. Dengan demikian kita harus ikhlas rito menerima sumber kebenaran cuma dua Al-Quran dan Sunnah udah gak ada lagi inilah yang dimaksudkan ajaran putih bersih di atas itulah orang-orang baik yang dikatakan oleh Rasulullah khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum membuat ijma' kesepakatan agama. Makanya enggak mungkin apa yang disepakatin oleh khairun nas itu menyelisih Alkitab wa sunnah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا وهو عند الله قبيح apa-apa yang di dalam pandangan muslimun dan di sini muslimun bukan muslim Sidoarjo rusak pak karena muslim di Sidoarjo maaf teko saja disati apa-apa yang dipandang orang-orang muslim baik maka di sisi Allah baik adalah sahabat. Apa-apa yang sekarang ini dipandang oleh muslim buruk, maka di sisi Allah buruk. Maksudnya adalah apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud sebelumnya yaitu sahabat. Dengan demikian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi." Barang siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, hendaknya sahabat Nabi sebagai suri tauladan. Kenapa? Fa innahum abarrul ummati quluba. Karena memang mereka itu orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilma dan paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah. Wa aqalluhum wa aqalluhum taqallufa wa aqalluha takallufa dan paling sedikit penyimpangannya dan memaksa-maksakan sesuatu sehingga paling baik hatinya iman dan takwanya paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah dan paling sedikit pemaksaannya penyimpangannya karena kalau menyimpang dan salah dikontrol langsung oleh Rasulullah dan kalau seandainya Rasulullah nggak melihat Allah langsung yang melihatnya huwa ma'akum ainama kuntum makanya sahabat bila melakukan sesuatu tinggal mengatakan kunna na'zil seperti azl kunna na'zil wal qur'anu yanzil wa la yanhana 'an dhalik kami melakukan azl Al-Qur'an turun tidak melarang kepada kami azl itu berhubungan suami istri dengan menumpahkan air mani di luar rahim apakah boleh sahabat menegaskan kami melakukan azl di zaman Rasulullah Al-Quran turun tidak menegur kami. Hadirin sekalian, kebaikan, kebenaran dan kesempurnaan Islam setelah Rasulullah SAW wafat sudah dinyatakan oleh Allah paripurna. Sehingga Allah menurunkan ayat terakhir Al-Yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Para ulama ahli tafsir memberikan tafsiran sempurna, tidak usah ditambah-tambahi dan cukup, tidak ada, tidak perlu dikurang-kurangi. Barang siapa yang ingin mendapatkan nikmat beragama, hendaklah pakai agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah tanpa pengurangan dan penambahan. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah berkali-kali di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW juga berkali-kali di dalam sunnah menganjurkan sikap agama yang paling utama pertama adalah taslim pasrah sami'na wa ata'na fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu Gak ada Di dalam sikap beragama itu Ngeyel ya. Sami'na wa ato'na Bukan sami'na wa ngeyelna Itu kayak orang Sunda Sami'na wa ngeyelna Ngeyel Islam itu sudah tidak butuh kreasi dan inovasi apanya yang dikreasikan tapi di Indonesia ini kebalik-balik ada di dalam masalah-masalah dunia yang perlu kemajuan dan kreativitas malah kere aktif sementara dalam masalah agama kreatif kan keliru eh ambilnya di mana di Bogor sampai dapat separuh subhanakallahumma wa bihamdika Oke. Dan hadirin sekalian, kebaikan, kesempurnaan dan juga keutuhan Islam dipertahankan oleh mereka khairun nas. Di kalangan sahabat mereka sangat antusias untuk melanjutkan estafet dakwah melanjutkan misi dan amat memperhatikan pesan-pesan Rasulullah untuk menyiarkan agama makanya dengan salian diantaranya Jabir bin Abdullah hanya untuk mendapatkan satu hadis padahal dia seorang sahabat harus rela datang ke, ke Syam naik kuda berjalan beberapa beberapa minggu hanya ingin mendapatkan langsung dari sanatnya yuhsyarun nasu yawmal kiamati hufatan uratan gurlan coba ada nggak di antara kita sekarang memang Pak dunia kita itu sekarang dibikin malas sekali di dalam masalah ini, semangat banget dalam masalah dunia ya yeah. Kalau kemarin sore kita bahas tentang sarasehannya Wali Songo yang ada di kediri Kedaton sampai dihadiri oleh Sunan Gunung Jati. Bayangin, apakah mereka naik kereta, bis, apalagi pesawat? Hanya sekedar sapi dikasih gerobak nyampe gini kita Alhamdulillah sekarang ada pesawat, ada kereta, ada seluruh. Tapi memang itulah manusia akhir zaman lemah dalam masalah agama, kuat di dalam masalah dunia. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Sa'labah Al-Khushani, suruh untuk tetap amal ma'ruf nahi munkar sampai bakhil ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan dan orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Seperti itu. Hadirin sekalian, Rasulullah walaupun seperti itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruhnya sahabat pada khairun nas menjaga kebaikan, keutuhan dan kesempurnaan agama tapi Rasulullah sudah wanti-wanti saya kunu fi akhir zaman akan datang di akhir zaman Dajjaluna kadzabun mereka tukang dajjal pendusta. Ya'tunakum mereka menyampaikan hadis-hadis min ahadis bima lam tasma'u yang tidak pernah kamu dengar antum wala aba'ukum kalian dan orang-orang tua kalian dan nenek moyang kalian maksudnya pendahulu-pendahulu kita yang soleh salafus soleh fa iyyakum wa iyyahum waspadalah terhadap diri kamu jangan sampai tertular dan waspadalah kepada dengan mereka jangan sampai bergabung la yudillunakum agar mereka tidak menyesatkan kalian wala yaftinunakum supaya mereka tidak menjatuhkan kalian ke dalam fitnah fitnah sekarang kita itu kadang-kadang mendapatkan kondisi yang aneh Pak sebagian da'i, sebagian kaum muslimin ada yang sangat semangat menyampaikan hadis ta'if sama palsu anehnya dan sebetulnya tidak aneh karena orang yang sibuk dengan hadis ta'if dan palsu akan menelantarkan hadis yang sahih begitu juga demikian Orang yang sibuk dengan hadis sahih gak akan peduli dan gak akan perlu dengan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Kenapa? Karena agama ini sudah cukup sempurna dan memasukkan kita ke surga kalau kita mau amalkan dengan hadis-hadis yang dhaif. Dia dengan hadis-hadis yang sahih saja. Enggak perlu. Anehnya dia kemana-mana menyampaikan hadis yang dhaif. Hadis sahih Bukhari gak pernah disampaikan kalau kita mau mengamalkan Sahih Bukhari saja itu nggak habis sampai antum mati. Ana jamin. Antum kalau sekarang menyibukkan diri dari mulai pagi sampai sore, dari mulai tidur sampai tidur lagi dengan hadis yang ada di Riyadhus Shalihin dengan Sahih Bukhari Muslim yang sahih sahih cukup dan Allah telah mencukupkan agama dengan hadis yang sahih, tidak perlu yang dhaif apalagi apalagi yang palsu. Bahkan hadis dhaif dan palsu itulah yang memicu menjeburkan orang ke dalam kebid'ahan seperti yang ditegaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani Ikesan ya coba sekarang orang kalau dengar hadis idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur jika kamu sudah kebingungan di dalam masalah urusan maka datanglah kepada penghuni-penghuni kubur ya akhirnya apa datang ke kuburan bersimpu berdoa di sana membaca bacaan macam-macam di akhir ditutup dengan ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus warna merah halus-halus paling dikit lima kardus ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus warna merah halus-halus paling dikit lima kardus itu diulang-ulang pinggir kuburan ya Allah ini yang terjadi coba kalau sekarang yang dibaca hadis Rasulullah SAW innamal a'malu bin niat semangatnya untuk menghidupkan niat yang lurus kalau yang dibaca hadis Rasulullah man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun semangatnya menjaga sunnah dan membasmi bid'ah dan seterusnya itu perbedaan antara memperhatikan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Hadirin sekalian, sekarang kita akan menjelaskan kiprah para sahabat dan tabi'in di dalam masalah membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Perlu diketahui pada zaman sahabat lebih banyak mengandalkan hafalan walaupun di antara mereka ada yang sudah mulai menulis. Karena menulis hadis itu dilarang pada awalnya saja. Rasulullah mengatakan, "La taktubu anni ghairal Qur'an, faman kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu." Barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an hendaklah dihapus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan menulis dariku selain Al-Quran dan siapa saja yang menulis selain Al-Quran tidaklah dihapus. Tapi setelah periode Al-Quran sudah mulai tertata rapi, wahyu sudah mulai hampir tuntas, dan orang-orang yang menulis sudah mulai banyak, dan kekhawatiran salah menulis juga sudah mulai hilang maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya tulis semua yang kau ucapkan?" Rasulullah mengatakan, "Na'am, wa ma kharaja min fi illa al-haq." Tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Sehingga banyak penulis ya yang sudah bisa menulis di antaranya adalah Zaid ibnu Thabit di antaranya adalah Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya termasuk Amr bin As. Ya Abdullah bin Amr bin As. Ini semua penulis-penulis sahabat. Walaupun begitu, mereka masih banyak lebih banyak mengandalkan hafalan daripada tulisan. Kenapa? Alasannya satu. Karena memang mereka budaya lingkungannya menghafal. Kemudian yang kedua, hafalan itu lebih enak buat mereka daripada tulis menulis sementara orang itu memilih sesuatu yang praktis yang ketiga penjagaan hafalan itu sudah menjadi budaya lingkungan mereka apa yang membudaya itu pasti akan mendominan daripada yang tidak dari sinilah dari mereka akhirnya disebut dengan ummi tidak kenal baca, tidak kenal tulis tapi hafalannya Masya Allah ada di antara mereka sanggup hafal ribuan syair, ribuan nasab dari berbagai macam cabangnya seperti Ibunda Aisyah sampai dikatakan ahli peng, penelusuran nasab karena hafalan mereka si fulan ini dari ini ini sampai diusut-usut Nabi Ibrahim diusut-usut sampai Nabi Ismail dan seterusnya Inilah makanya kenapa orang Arab itu bangga dengan nasab. Kalau kita, kenapa jarang nggak bangga nasab? Jarang sekali, karena diusut-usut paling ken Arab. Lu <laughs> ngopo bangga diusut-usut? Ya, tunggu lama tung sampai. Diusut-usut jaya katuang. <laughs> Nah, eh sampai ini jaya katuang. <laughs> Iya. Nah, oleh karena itu kalau kita itu nggak mau baca, nggak mau tulis, nggak ngapal juga super min, super umi. Makanya antum sekarang kalau nggak kuat hafalannya, kuatin antum sekarang apa? Tulisannya, bacaannya. Bahkan tidak ada hari tanpa baca, tidak ada hari tanpa tulis, menulis. Apalagi sedang dalam kondisi taklim. Sungguh aneh ada orang taklim gak nyadar. Aneh. Kalau antum gak tulis menulis di luar taklim itu masih wajar. Kalau sekarang antum di luar kajian tidak membaca masih wajar. Di sini Pak, subhanallah, di pandangan kete aja aneh. Hmm. <laughs> aneh. Ya Allah ini kok ada orang taklim nggak bawa catatan ya? Itu aneh itu kedai yang nyunah <laughs> Masya Allah Duh, maka makanya baca sehingga saya itu kenapa selalu berusaha ya eh, bedah buku kita itu selalu berusaha ada panduan karena minimal nanti ada budaya membaca pertama kali ayat ikhrok mas Ikro itu bisa kalimat, ikro itu bisa makna maksudnya tertak ini apa namanya tafsirannya. Ya. Nah, kebiasaan itu budaya itu terus sampai akhirnya melebih tajam tulis menulis pada era zaman tab ini tabi'i. Apalagi setelah muncul berbagai macam hadis-hadis palsu yang diada-ada oleh ahli bid'ah Makanya pernah Harun Ar-Rashid lapor kepada Abdullah ibn Mubarak, "Wahai Imam, saya pernah ketemu salah satu ahli bid'ah yang taubat. Katanya dia zaman dia ketika menjadi ahli bid'ah menyebar 14 atau 15 ribu hadis. Apa katanya Abdullah ibn Mubarak? Ta'ishu lahal jahabidah akan dihadapi pendekar-pendekar ahli hadis yang mampu untuk memilah dan memilihnya. Makanya sebagian mereka mengatakan kepahaman ulama ahli hadis di dalam membedakan hadis sahih dengan hadis palsu lebih daripada ahli keuangan membedakan mata uang yang asli sama palsu. Jadi <clears throat> jangan curiga antum sama <clears throat> ulama-ulama ahli hadis jangan-jangan hadis yang dikatakan sahih ini ternyata dhaif. Jangan-jangan ada hadis yang lewat, Antum jangan sekarang ini, jangan-jangan terus belajar yang benar. Ya, ulama ribuan ini puluhan tahun mempelajari hadis ini sahih ini dhaif. Antum ilmunya cuma jangan-jangan. Ya Allah. Ulama puluhan tahun menyeleksi, antum dengan enaknya satu menit menyeleksi. Jangan-jangan. Ya Allah. Ya. Makanya dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanallah ya Di antara mereka mampu membukukan hadis ini apa namanya menghafal berbagai macam hadis menulisnya ini merupakan perhatian yang tinggi ya sekarang antum lihat mas sepintas saja orang buta itu kalau melihat uang gini aja oh 10 ribu 100 nah, 50 tahu Antum jangan bohongin. Ini ulama ahli hadis lebih paham, lebih ngerti. Bedanya sekarang uang 5000, ribu, 10 ribu, ribu daripada ahli mata uang. Makanya di sini ada sekalian antum bisa lihat di dalam halaman 39 bagaimana kiprah para tabi'in di dalam menyelusuri hadis Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin Dulu kami tidak pernah menanyakan tentang sanat-sanat hadis. Setelah muncul ahli bid'ah, makanya kami katakan samulana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kalian. Kalau kami temukan dari kalangan ahli sunnah, maka hadisnya kita terima. Kalau kita temukan hadisnya dari ahli sanatnya dari ahli bid'ah, maka kita tolak. Dan katanya Abu Hatim, antum lihat di halaman 39 paling bawah para kesatria ilmu hadis telah menjaga agama kaum muslimin. Mereka memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus berkelana menyusuri gurun pasir. Masya Allah Pak. Antum lihat bagaimana di sini beberapa pernyataan mereka halaman 38 dari Abu Qilabah berkata Aku pernah tinggal selama tiga hari di Medina dan tidak ada keperluan kecuali hanya ingin mendengar satu hadis dari seseorang. Coba tiga hari tiga malam. Antum tablek di sini tiga jam aja itu pantat gaya panasnya masya Allah. Oh, udah. Eh, ini tiga hari tiga malam. Itu pun antum sekali tablet dalam tiga jam mendapatkan puluhan hadis ini satu hadis Masya Allah Imam Khatib Al-Baghdadi berkata menukil dari Muslim bin Yasar bahwa ada seorang laki-laki Ansor naik kendaraan dari Madinah menuju ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir hingga bertemu lalu bertanya kepadanya benarkah kamu mendengarkan Rasulullah SAW bersabda man satara musliman bid dunia sadarahullahu yawmal qiyamah Allah akan menutupnya di, di hari kiamat langsung pak setelah mendengar dia pulang ya yeah? nggak minta oleh-oleh jagung manis sekresek enggak nggak minta sekarang oleh-oleh kurma Mesir enggak langsung dia pulang karena memang thalabul ilmu maka Ubah berkata benar maka orang tersebut bertakbir Allahu Akbar Alhamdulillah kemudian langsung balik pulang Allahu Akbar ini apa namanya generasi mulia yang dikejar kemuliaan coba sekarang hadirin sekalian ada nggak orang yang berkelana sampai Mesir untuk cari hadis jarang tapi berkelana untuk cari dolar mungkin nyampe Mesir sekarang berkelana untuk cari dolar sampai Saudi mungkin tetapi untuk ilmu rendah Imam Ahmad ditanya apakah mencari ilmu hanya cukup mengambil dari seorang ulama yang ilmunya cukup luas ataukah pergi kepada beberapa ulama Beliau menjawab pergi berkelana untuk menimba ilmu dari beberapa ulama yang ada di beberapa daerah lebih baik daripada hanya mengambil dari seorang ulama saja walaupun ilmunya sangat banyak. Makanya ikhwan Imam Al-Baihaqi itu ya agak sedikit uh, beberapa catatan dari ini karena beliau tidak keluar mencukupkan di daerahnya saja. Ya. Imam Yahya bin Ma'in dia menjelaskan empat orang yang tidak diharapkan dari mereka kebaikan hmm, ya yeah, silakan Uh, kepada diri sekalian yang memarkir sepanjang pinggir jalan di depan rumah yang di pinggir jalannya yang di bawah pohon mohon segera dipindahkan untuk masuk ke perumahan karena kebetulan e, arus lalu lintas agak padat jadi sekali lagi kami sampaikan kepada host kalian yang memarkir kendaraannya di bawah pohon dan pinggir jalan sepanjang pinggir jalan mohon dimasukkan ke dalam perumahan soalnya nanti ada petugas yang mengarahkan apa demikian yang bisa. Baik, syukur. Katanya beliau Yahya bin Ma'in Empat orang yang tidak diharapkan dari mereka kebaikan Penjaga lorong jalan Memanggil hakim Putra ahli hadis Dan orang yang menulis hadis dari negerinya Dan tidak mau mengembara untuk mencari hadis Tuh. Jadi Yahya bin Ma'in mencibirkan jadi orang-orang yang hanya mengandalkan hadis dari daerahnya tidak untuk berkelana. Ya. Dilanjut ucapan Abu Hatim menapaki lembah dan bukit. Coba bayangkan Pak mereka dulu banyaknya jalan kaki. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi sama anaknya Abdurrahman Al-Hatim pernah berjalan hampir seribu kilo untuk mencari ilmu. Abu Mifrat Al-Andalusi dari Andalusia berjalan kaki menyusuri kota dan daerah sampai akhirnya ke Syam. Coba berapa kilo? Berjalan kaki. Ibnu Mandah hampir 40 tahun keluar untuk mengembara mencari ilmu tidak pernah pulang dan pulang-pulang membawa 70 ekor unta penuh dengan dolar apa buku? buku, kitab oh kalau pulang ke Jawa Timur kayaknya diomongin orang oh ngapain itu orang memang mau makan buku apa? kertas apa? anak istrinya mau dimakanin kertas apa? beda sekarang pulang bawa dolar setrek bawa duit wah pulang sekarang bawa uh, syukur Rolls Royce kalau enggak Alphard kalau enggak adiknya Alphard yaitu Luxio <laughs> tapi udah diusir dari rumah tangganya dia rela menjauhi berbagai macam kesenangan dunia ya Allah sampai pernah Abdurrahman Hatim itu ngadu sama bapaknya Pak kita capek jalan apakah sekarang langsung diberi ya saya enggak. Langsung tangan kanan kirinya suruh megang batu berjalan. Ya, disuruh jalan, ayo jalan. Cengeng banget. Masya Allah, itu Pak. Ya jarang mereka sekarang ini menikmati kasur empuk, menikmati makanan-makanan yang ini lezat, dalam rangka untuk mengejar hadis Rasulullah. Coba bayangkan Imam An Nawawi makan satu hari cuma sekali, itu pun roti kering supaya bisa halus masuk ke dalam apa namanya perut dicelupin ke ke air. Ada yang seperti itu. <coughs> Taklim satu hari 14 kali. Mengajar dan belajar. 14 kali. Makanya dia sampai tidak menikah. Ketika ditanya, wahai uh, Abu Zakaria, kenapa kamu gak menikah? Perempuan mana yang mau sama saya? Makan cuma roti sekali toh. Hah? Mana ada? Tanyain sebelah tuh. Enggak <laughs> ada duit sehari aja. <laughs> Mau cair, eh, keluar. Itu makanya ada ciri khas perempuan yang tidak banyak di laki-laki perempuan itu rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa dan laki-laki rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa paham gak antum omongan yang tinggi banget <laughs> itu Arabunna lam yuhbibna man qalla maluhu. Aku lihat kata sang penyair. Mereka itu enggak banyak yang suka sama laki-laki yang enggak berduit. Arahunna lam yuhbibna man qalla maluhu. Ya, yeah, itu. Kita lanjut. Tidak betah tinggal di rumah dan tidak ingin terus bersantai di daerah. Malu jadi pendekar kampung petentang-petenteng cuma di Sidoarjo keluar ke Mekah Medina baru nanti oh rasanya menjadi orang merantau ternyata bukan saya sekarang yang pendekar masih ada di atas saya ternyata di sana banyak yang hafal hadis daripada saya hafal Al-Quran makanya di antaranya faedah merantau seperti yang dikatakan oleh Imam ash syafii tagharrab anil awtani fi talabil ula fasafir fasifabil asbari khamsu fawaidah gimana nih ya di sini jadi ber, e, berkenal berkenal berkelanalah dan kalian safarlah karena di safar itu ada lima faedah di antaranya adalah uh, ilmun wa adabun wa suhbatu majidin kita mendapatkan ilmu kita mendapatkan berbagai macam kelebihan ya uh, dari safar kita ya ini faedah di dalam mencari ilmu ya Baik, kita lanjutkan dulu ucapan Abu Hatim mana tadi kita lanjut bahkan mereka pergi dalam rangka menelusuri hadis-hadis yang ada di berbagai macam kota dan daerah makanya Imam Ash-Shafi berkata kalau seandainya seseorang pergi dari Syam hingga Yaman hanya untuk mendapatkan satu mutiara hikmah maka perjalanannya tidak dianggap sia-sia itu pak itu pak bahkan Sa'id bin Musayyib berkata pernah aku menempuh perjalanan beberapa hari siang dan malam hanya untuk mendapatkan anak untuk mencari satu hadis ini ini bisa antum lihat di dalam halaman 37 kita lanjutkan menghimpun sunnah Nabi penuh dengan pengorbanan dan mereka menempuh perjalanan sangat jauh san, jaraknya cukup panjang hanya ingin mendapatkan satu hadis Imam Bukhari dari Bukhara dilanjutkan ke Khurasan kemudian ke Irak kemudian dilanjutkan sampai ke Mekah ke Medina semuanya ini adalah zaniat kadang-kadang dalam satu perjalanan itu dapat satu hadis roh ya kadang-kadang hadis itu ternyata sanatnya dhaif tapi tidak pernah menganggapnya itu sia-sia kenapa karena pahamnya mereka akan pentingnya sunnah pentingnya ilmu Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam satu hadis yang sahih, di mana fadilah kita itu menjaga sunnah Rasulullah SAW. Nadharullahu mru'an sami'a maqalani fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw amin sami. Jadi semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri mendengarkan makalah dariku kemudian dia hafalkan lalu dia tunaikan dia sampaikan seperti yang dia hafal berapa banyak orang yang tersampaikan hadis akhirnya lebih paham daripada yang menyampaikan ini kondisi mereka kita lanjut ucapan Imam Abu Hatim ya atau mereka harus hidup sengsara berhari-hari dalam perjalanan hanya untuk mendapatkan satu kalimat hikmah coba bayangkan Pak Imam Syarbi tadi setiap dia itu mau keluar rumahnya itu tiangnya dijual emperannya dijual sampai rumahnya habis bajunya tinggal satu hanya untuk mencari hati sengsara Coba Imam ash ketika saat mau belajar itu pun sudah mendapatkan rekomendasi dari gubernur Mekah Madinah. Setelah sampai ke rumahnya Imam Malik dan dihantarkan oleh gubernur karena subhanallah saking wibawanya awalnya pun gubernur mengatakan wahai Muhammad seandainya kamu sekarang suruh saya kemana saja termasuk ke Irak lebih ringan daripada kamu menyuruh saya untuk ketemu Imam Malik karena Masya Allah ya nggak gampang pertama nyampe gubernur datang ditemui oleh budaknya Nanti aja kalau mau ngaji di majelisnya Imam Malik. Enggak. Ini ada surat dari saya. Ini ada seorang yang ingin belajar. Rekomendasi dari saya. Akhirnya setelah itu keluar Imam Malik. Ngomongnya enggak ada lima menit. Muhammad, kamu mau belajar serius enggak? Iya. Kamu belajar yang serius. Karena kamu akan menjadi orang besar. Subhanallah. Makanya termasuk Imam Malik itu orang yang ahli firasatnya nggak pernah meleset. Tapi kamu tidak bisa belajar sebelum hafal muatok dihafalkan selama 20 hari. Karena siang belajar dimanfaatkan malam sambil memanfaatkan lampu penjara. Nggak ada listrik. Sekarang Masya Allah listrik mubadir nggak karu-karuan. Antum manfaatkan untuk hafal Al-Quran. Pacaran iya itu Eman ya Allah. Dulu Imam Syafi'i eman ini ada lampu kan setiap di gapuranya itu ada lampu penjara yang amat menyala. Dia izin kepada pegawai penjara, saya akan hafalkan di sini. Dalam waktu 20 hari muwatta dia. Itu. Inilah sengsara mereka, tapi tidak seperti Sunan Kiri ingin belajar karena rumahnya di kiri mau ke Ampel pantai Gresik sama pantai Surabaya mingkup sih tinggal lompat nanti balik lagi ya nanti mau pulang <laughs> lipat lagi Masya Allah ya kita lanjut ucapan Abu Hatim demikian itu mereka lakukan agar setiap orang tidak gampang dan sembrono menisbatkan kesesatan kepada sunnah menisbatkan hadis-hadis yang bukan hadis sehingga timbul penyesatan jika demikian itu terjadi maka para kesatria ilmu hadis mengikis kedustaan dan tegar membela agama Allah dan ini hanya satu pak dan ilmu hadis maaf ahli ilmu hadis ahli hadis jumlahnya ribuan itulah sosok yang juga dimiliki oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dimiliki oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semua mereka macam seperti ini. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan tawarrum anil awtani fi talabil ula. Pergilah merantau untuk mencari kemuliaan wasafir dan bersafarlah fabil asfari khamsu fawaida mendapatkan lima faedah yang pertama tabriju hammin untuk meninggalkan suka untuk menghilangkan suka duka gelisah suntuk di kampung pergi itu solusinya kalau antum sekarang suntuk di desa antum keluar pergi entah belajar minimal antum cari uang positif Jangan sekarang ini menjadi beban masyarakat, akhirnya menjadi sampah marah masyarakat. Mendingan menjadi masyarakat sampah, duitnya banyak. Daripada masyarakat sampah, sampah masa masyarakat. Beda nggak sampah masyarakat sama masyarakat sampah? Masyarakat yang memanfaatkan sampah-sampah itu akhirnya dijual menjadi uang. Itu waktu sabu maisha dan cari maisha. Ya, kita sekarang ini keluar kalau memang tidak tafriju waktu sabu ma'isyatin di luar sana banyak peluang-peluang ekonomi wa dan ilmu wa adabun dan adab wa suhbatu majidin dan bersanding dengan orang-orang yang soleh mulia Gak mungkin saya kalau gak merantau sampai Riyadh ketemu Syekh bin Bas. Kapan? Ketemu Syekh bin Bas di Wonogiri nggak mungkin Masya Allah Alhamdulillah mas sana di Wonogiri ketemu saya bin Bas ah, Mas Alhamdulillah ke Pakalongan saya ketemu saya Usaimin Enggak bisa keluar makanya di sini kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi faedah di dalam berkelana mencari ilmu minimal ada tujuan utama dua yang pertama dalam rangka mencari sanad yang tinggi dan mendekat mendengar riwayat langsung dari perawi utama. Langsung mendengar dari Imam Malik, langsung mendengar dari Imam Asy-Syafi'i, bukan katanya katanya sampai ada 3 4 pintu. Enggak. Yang kedua bertemu dengan para penghafal hadis untuk muzakarah dan menimba berbagai macam faedah dari mereka. Langsung kita uji hafalan kita di depan Imam Bukhari. Oh Masya Allah Yang ketemu Imam Bukhari Langsung kita uji hafalan kita Dengan Imam Nawawi Karena ketemu langsung Imam Nawawi Minimal mas Antum ketika melihat Masya Allah Imam Bukhari yang hafal ribuan hadis Kita itu minder tapi kalau sekarang antum teman-temannya hafal kul a'udzu birabbin sama kul wallah, hafal juz 30 dapat tentang-tenteng. <laughs> Jadi imam gue. Coba antum sekarang bersahabat berteman dengan ulama-ulama yang hafal 30 juz, yang hafal 20 juz, antum hafal 15 10 masih malu minder. Makanya sohbatu majidin. Ikhwan, berteman dengan orang-orang soleh para ulama itu tidak ada jeleknya dan tidak ada nggak ada faidahnya coba bayangkan anjing itu apa sih makhluk apa sih berteman dengan ashabul kafir menjadi mulia nggak pernah dia belajar jurumiyah nggak pernah juga belajar kitab macam-macam cuma nemenin Ashabul Kahfi akhirnya menjadi soleh, menjadi mulia, bahkan namanya terekam di dalam Al-Quran. Nama antum ada nggak di Quran? Lo kalah lo harus asu sampean. <laughs> ah, kalah. Itu makanya jangan antum lepaskan orang soleh, jangan antum lewatkan bersanding dengan orang-orang soleh. Oke, sekarang kita masuk langsung ke kaidah jadi pembukuan puncak pembukuan hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz karena sudah mulai banyak ahli bid'ah yang menyebarkan hadis-hadis palsu kemudian juga para penulis-penulis yang pulung dan handal sudah mulai banyak akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengangkat ketua koordinator Tadwirul Hadis membukukan hadis yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri Ya. Dialah yang menghimpun seluruh ulama-ulama ahli hadis. Disitulah akhirnya Sulaim sudah mulai bermunculan kitab-kitab Sunan Jami. Akhirnya ada Al Jami'us Sahih karya Imam Al Bukhari akhirnya ada Sahih Muslim Al Jami' Sahih Muslim juga akhirnya ada Sunan Abi Dawud Tirmidzi Nasai dan banyak ulama-ulama yang mengeluarkan karya-karya hebat akhirnya menjadi panduan di antara mereka ada yang membukukan model musnad yang penting hadis itu dibukukan dengan urutan-urutan keseniorannya sahabat nggak peduli hadis ini temanya apa Makanya kadang-kadang hadis junub nyampur hadis jihad. Yang penting urutnya sanat tersebut, sahabat. Ada yang membukukan dengan model sunan, yaitu apa? Bukan sunan kiri ya. Sunan itu model pembukuan mereka yang diurutkan sesuai di, dengan disiplin ilmu. Biasanya kita ilmi atau biasanya diawali dengan toharoh langsung, kemudian setelah itu janabah, kemudian setelah itu uh, wudhu janabah mandi ya sampai akhirnya sholat setelah sholat basmah zakat puasa haji sampai akhirnya nikah jihad itu namanya sunan ada yang mengumpulkan al-jami' sunan al-jami' was sunan ya ada al-jami' wal masani semuanya ini agar tidak ada yang sekarang terlewat malah di antara mereka seperti Imam Asyuyuti tidak membedakan hadis yang dhaif, yang palsu, yang sahih dikumpulkan. Bukan tujuannya sekarang Imam Asyuyuti suyuti merusak. Jangan antum sampai sultan. Yang penting umat ini tahu ini loh hadis dhaif. Tolong nanti kamu periksa. Kamu sekarang ini aktualkan ini hadis palsu ini nanti tolong diperiksa ini yang sahih yang penting dikumpulkan suatu ketika kalau ada orang coba-coba menyampaikan hadis itu udah ketuaan, oh ini hadisnya seperti ini ini hadisnya seperti ini makanya setelah itu dipedar oleh Syekh Albani sahihul jami'is sahih sahih jami'il kabir semuanya didudukkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani ini yang sahih ini yang dhaif ini yang palsu bahkan sehingga antum jangan sampai juga sultan sama ulama. Imam Ibnu kathir itu kan hebat ya. Kok di dalam tafsirnya ada hadis-hadis yang boleh bahkan palsu? Apa Imam Ibnu kathir nggak tahu? Tahu. Bahkan sengaja mereka masukkan, beliau masukkan supaya umat itu tahu ini itu palsu. Nanti biar suatu ketika disampaikan ahli bid'ah lewat kitab-kitab mereka yang mungkin dipermak sanatnya, kemudian diperhalus, diperbaiki, nampak seakan-akan tidak palsu badal palsu ketahuan. Itu juga macam ulama-ulama yang lain. Ada beberapa buku yang contoh aja Belum Marom banyak hadis yang doib di situ. Imma dihadirkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar untuk menguatkan hadis-hadis yang sahih, akhirnya juga menjadi syahid, nggak ada masalah lagi, atau umat supaya tahu bahwa itu dhaif. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa mereka itu menurunkan hadis-hadis yang uh, atau yang palsu. Nah, selanjutnya dari sekalian, antum buka bab yang ketiga metode penelitian sanad dan matan hadis. Ya. Hadirin sekalian perlu diketahui setelah era tabi'in apalagi dunia permatangan dan persanatan sudah mulai mapan maka hadis-hadis itu sudah mulai terdefinisikan dengan baik sehingga di sana ada hadis yang mu'abal ada hadis yang mengkoti, ada ya, ada syad, ada yang makhluk Contoh sanad apa namanya matan hadis yang maklub bisa maklubnya terbalik itu sanadnya bisa terbalik itu matanya di antaranya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Utsaimin ini penguat dari statementnya Imam Ibn Qayyim di antaranya matan yang maklub adalah hadis tentang sujud mendahulukan kaki, lutut, apa tangan ada dalam satu riwayat janganlah kalian sholat seperti merunduk, janganlah kalian sujud seperti merunduknya unta dulukan tangan sebelum kaki sebelum lutut ini makhluk terbalik yang benar dulukan lutut sebelum sebelum tangan dan ini iramatik namanya jatuh benda yang jatuh itu yang nempel pertama kali bumi yang paling dekat dengan bumi apa yang jauh dari bumi mas kalau ada barang jatuh yang paling pertama kali nempel di bumi mana yang paling dekat di bumi yang paling dekat apa setelah kaki lutut setelah lutut apa tangan setelah tangan apa jidat coba antum duluin kepala antum sujud <laughs> penjut itu Allah wah kan gitu tong iramatiknya itu dari bawah tes tes tes bangkit juga begitu kan ketika bangkit kita lep, kita angkat dari atas dulu kepala tangan lutut sudah jadi itu sangat tertib sementara sholat itu harus tertib nah sekarang mengenal sedikit kaidah persanatan Bagaimana ulama-ulama itu memberi, menetapkan dasar pensohihan hadis dan pendoiban hadis? Di sini ada kurang lebih lima kaidah ulama itu menetapkan kalau sesuai perawinya hadisnya sahih kalau tidak maka boleh. Yang pertama kali adalah Islam. Maka di syariat tidak akan diterima hadis dari orang kafir termasuk nanti fasik dan ahli bid'ah nanti sendiri ya intinya orang kafir tidak berhak tidak ahli tidak boleh riwayatnya diterima dalam masalah periwayatan hadis Nabi karena itu kaitannya dengan agama tapi kalau sejarah tolong diperhatikan kalau sejarah kita boleh meriwayatkan dari sanat orang-orang kafir kenapa alasannya Pertama sejarah itu kaisannya kisah. Yang kedua para ulama-ulama melakukan. Antum sekarang baca dalam eh, kitab sejarahnya Imam Al-Tabani Tabani ini al tabani Ya, al tarikhul Muluki wal Umam. Antum baca sekarang eh, kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah dan juga yang lainnya penuh dengan riwayat pengambilan dari ahlul kitab sementara mereka adalah orang-orang kafir ya yeah. oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah beda sejarah makanya mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa di dalam buku Ustadz Fakta Baru Wali Songo banyak menukil dari sarjana barat, dari ini, dari itu. Pertama Pak, belum ada sampai hari ini saya temukan sarjana Arab itu ngurusin Wali Songo. Itu yang saya nggak temukan. Ya. Yang sekarang mengupas rata-rata itu mereka siapa? Mereka-mereka yang sekarang ini dari sarjana Belanda, ya Perancis, ya itu aja. Ada Portugis Tom Raffles itu pun kafir juga, Katolik memiliki buku yang namanya Soma Oriental. Bahkan ini menjadi buku paling primer karena tulisan asli pelaku sejarah. Contoh lagi untuk mengenali buku sejarah kaitannya sebelum Islam di Indonesia ada negara Kertagama karangan Pu Prapanca ini juga kafir. Kita mau nggak mau karena masalah sejarah ini penelusuran data arkeologi sehingga kebenarannya hanya cukup kebenaran sejarah. Kalau ini kebenaran agama. Hanya harus Islam yang kedua, eh, ah, nah ini gini, kalau seandainya dia kafir, kemudian masuk Islam boleh mengisahkan apa yang dia dapat pada masa kafirnya dia, kemudian setelah masuk Islam diceritakan. Contoh Tamim Adari, saat dia masih Kristen mendapatin satu kondisi yang aneh di mana dia terdampar di dalam satu pulau akhirnya menemukan sama makhluk yang aneh rambutnya sangat banyak sekali sehingga tidak ketahuan dubur kubulnya kemudian dipertemukan seorang yang akhirnya dikatakan oleh Rasulullah itulah Dajjal, Dajjal. dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari eh, dikisahkan oleh Imam Muslim lengkap di dalam sahihnya Gak apa-apa karena dia berkisah setelah masuk Islamnya Nah, yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu harus sudah temyiz. Tidak boleh gila. Mukallaf ya, tidak boleh sekarang ini anak kecil. Ini harus tapi kalau tamyiz gak apa-apa. Karena di sana ada beberapa uh, sahabat yang meriwayatkan hadis yang dia dapat dari Rasulullah SAW usia tamyiz. Seperti siapa? Abdullah ibnu Abbas itu ditinggal Rasulullah meninggal pak umur berapa umur 7 tahun umur 7-8 tahun beliau hanya mengatakan saya ketika Rasulullah saya wafat ketika itu saya sedang di ini juga menunjukkan eh, ada satu satu khitan yang dilakukan tidak pada hari ketujuh ya karena anjuran Rasulullah kan pada hari ketujuh karena itu lebih praktis, lebih sehat dan anak itu kadang-kadang terlambat pertumbuhannya karena belum disunat. Karena di sana ada zat-zat yang mengganggu pertumbuhan. Makanya kalau disunat langsung bongsor. Nah itu dan cepat sembuh karena anak bayi sunat nangis tidur. Kalau sekarang nangis minta duit. <laughs> Makanya jangan disunat gede. <laughs> Nah Nah nanti kalau sudah gede kasih uangnya gitu. Nah hadirin sekalian ada sudah riwayat apabila seorang eh, menerima hadis pada masa kanak-kanak kemudian disampaikan pada usia dewasa maka riwayatnya bisa diterima maka menerima riwayat semua sahabat yang majhul bukan suatu yang dianggap ganjil makanya jahalatus sahabat la yadur la tadur kejahilan atau kemajulan sahabat itu tidak membawakan riwayat beda dengan tabi'in dan setelahnya sebab para ulama sepakat menerima riwayat dari para remaja dari kalangan persahabat seperti Ibnu Zubair ketika itu masih kecil kanak-kanak Ibnu Abbas saat sholat bersama Rasulullah tahajud kan di mana berdirinya di sini anak kecil umur paling 4 tahun untuk kundung-kundung ikut tapi yo betah Rasulullah kadang baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Pecah. Coba antum ngedumel pulang. Oh, udah nih, kapok, udah. Gitu. Baju aja yang lam ya kunil aja udah dirasain itu imam. Itu masya Allah akhirnya diputer Rasulullah. Rasulullah nggak mau membiarkan kesalahan karena apa yang dilihat, apa yang dilakukan Rasulullah adalah syariat sunnah. Langsung diputer letaknya. Masya Allah. Ibnu Abbas. Anas bin Malik itu Pak, diserahkan ke ibunya umur berapa? Sama, umur kecil. Ibunya sambil nangis-nangis, ya Rasulullah, semua orang pada ngasih kamu, termasuk Abu Ayyub al Anzori, memberikan rumah sampai enam bulan, tujuh bulan tinggal di rumah beliau sebelum punya rumah, sebelum masjid dibangun. Itu tinggal di mana? Di rumahnya Abu Ayyub Al Ansari. Satu keistimewaan kemuliaan datang tinggal di rumah seorang sahabat. Makanya sahabat ini paling tua. Ya. Datangnya Rasulullah saja itu sudah sudah mulai tua, apalagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhir hayat. Ya. Sana. Akhirnya dari sekalian Al Anas bin Malik mengatakan eh, ini eh, maaf ibunya wahai Rasulullah semua orang pada memberikan sesuatu kepada engkau saya tidak punya apa-apa cuman punya Anas ya Rasulullah pakai untuk pembantu kamu subhanallah dan anaknya juga subhanallah baik itu beda dengan anak sekarang disuruh beli apa mencicil <laughs> Itu. itu anak langsung Sampai beliau mengatakan apa? Saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. lu coba. Nggak pernah dia itu ngambek. Nggak pernah dia itu pergi pulang. Kapok tidak. 10 tahun. melayani ambil airnya. Nyiapin makanannya. Sampai akhirnya beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah mengatakan Kenapa kamu melakukan ini Tidak seperti ini karena baiknya sang majikan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersikap adil. Adil merupakan sebuah potensi watak diri yang mampu mendorong seseorang untuk komitmen terhadap nilai ketakwaan. Makanya al-adil, al-adalah dalam persepsi Islam terutama di hadis itu istiqamatul din wal muru'ah lurusnya agama dan muru'ah itu adil makanya orang itu kalau tidak lurus agamanya tidak lurus muru'ahnya hadisnya tidak diterima dan lurusnya agama tertuang dalam kalimat yang simple takwa makanya mutakin adil dalam pandangan ahli hadis adalah sikap amanah dalam mengemban tugas periwayatan karena kalau orang dia bertakwa nggak mungkin berani masuk hadis makanya Pak intinya di sini inti syarat hadis kata Syekh Albani di sini apa adil sampai kenapa kita tidak menerima riwayatnya orang kafir karena orang kafir itu tertuduh nggak adil jangan-jangan dia nanti dusta Walaupun nampak secara pribadi per pribadi ada yang jujur, secara umum kita meragukan kejujurannya. Nah, Oh ya, di sini kita lanjutkan. Para ulama dalam menetapkan syariat eh, syarat keadilan tidak membedakan jenis kelamin dan status seseorang. Makanya laki diterima, perempuan juga diterima riwayatnya. Orang merdeka dan budak. Makanya di dalam periwayatan hadis, budak pun diterima riwayatnya. Yang penting adil. Atau orang yang melihat maupun buta. Makanya riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umi Maktum juga diterima. Kenapa? Karena tidak membedakan antara melihat dengan yang buta. Yang penting mereka tidak tercemar dengan kekufuran, kebedahan, kedustaan, kefasikan. Nah, ini mulai kenapa kita mempersoalkan ahli bid'ah. Eh, jangan ada yang tersinggung. Karena ini bahasan agama. Membahas bid'ah itu, Pak di pandangan ulama afdalul jihad apalagi di Indonesia di Indonesia mau jihad mau kemana mau perang ke kan antum mau antum merang ke Papua bahkan menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah katanya Imam Ibn Taimiyah afdalul jihad pernah Yahya Ibnu Yahya ditanya wahai Imam bagaimana orang yang sekarang ini memperjuangkan sunnah, membasmi bid'ah, dia mengatakan itu adalah afdalul jihad. Makanya dari sekalian, karena bid'ah dan ahli bid'ah itu selalu menjadi momok agama, termasuk di dalam masalah periwayatan hadis. Makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikar berkata, antum bisa lihat dalam 57. kebitaan terkadang bisa membuat pelakunya kafir. Atau fasik, pelaku bid'ah yang kafir menurut jumhur ulama tidak bisa diterima riwayatnya. Sedangkan pelaku bid'ah yang fasik menurut pendapat paling sahih bisa diterima asalkan tidak mengajak kepada bid'ah. Nah ini kecuali bila dia meriwayatkan suatu hadis yang menguatkan kebekahannya maka menurut pendapat yang terpilih harus ditolak seperti ada orang yang tertuduh syiah meriwayatkan tentang keutamaan ahlul bait perlu dicurigai apalagi sedang dalam kondisi menguat-muatkan membela-bela kebid'ahannya makanya ahli bid'ah itu simple asalkan bukan dai asalkan dia tidak mendakwahkan dan tidak meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya maka ahli bid'ah itu bisa diterima riwayatnya dua itu Abu Hatim eh, kita lanjut masih kecuali bila dia Ma, maka menurut pendapat yang tepat ditolak oleh riwayatnya seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Al Jauzajani dan eh, yaitu gurunya Imam An Nasai ya Abu Hatim berkata di antara perawi yang ditolak Hadisnya adalah ahli bid'ah yang mengajak umat manusia kepada kebid'ahan hingga menjadi panutan dan tokoh dalam kebid'ahan dan menjadi rujukan dalam kesesatan seperti Ghailan ad-Dimashqi, Amr bin Ubaid, Jabir al-Ju'fi. Makanya para ulama sepakat kalau Ghailan ad-Dimashqi ini lebih kepada dia itu Jabariyah atau Jahmiyah juga menggulirkan pemikiran itu Amr bin Ubay Mu'tazilah Jabir bin Ju'fi ini Al-Ju'fi adalah Syiah Makanya tidak diterima riwayatnya Imam Al-Zahabi berkata Pernyataan para ulama peneliti bahwa kualitas perawi hadis paling buruk adalah seorang dajjal pendusta nanti hadisnya dikatakan hadis para pendusta kada yang statusnya apa artinya akhirnya Hah? apa? Maudhu. Terus kemudian suka membuat hadis palsu, kemudian tertutur dengan dusta atau sepakat untuk ditinggalkan hadisnya matruk. Nah, makanya dia itu pertama tuh matruk, kemudian kadang-kadang la aslalahu di usut-usut itu nggak ada asal usul di akar hadisnya itu dari mana Contoh hadis Rasulullah menyuapin Yahudi. Ternyata itu hanya ada di dalam kitab Hayatus Sahabat yang hadas yang sanatnya pun berundul nggak ada sehingga dari sekalian di dalam beberapa ini tulisan saya saya bantah yang ada riwayat di mana Abu Bakar tanya kepada Aisyah itu bahkan di beberapa dunia sosmed itu divideokan berupa kartun kemudian datang kepada Aisyah wahai Ananda wahai Aisyah anakku apakah masih ada sunnah-sunnah Rasulullah yang belum saya lakukan sudah wahai ayahanda tinggal satu nyuapin Yahudi Rasulullah SAW setiap pagi menyuapin Yahudi yang buta, menghujat, mencela dan juga mendamprat memaki Rasulullah SAW. Tiap pagi disuapin. Pak pertama Abu Bakar dan Rasulullah adalah sama agama manusia paling mulia yang kedua ketika ada seorang perempuan yang sedang diganggu oleh Yahudi di pasar saja Rasulullah mengirimkan pasukan pasukan apalagi ini yang dicela Rasulullah langsung oh nggak hidup pak nggak hidup nggak mungkin lo pernah ada orang Yahudi yang tawar menawar di pasar dan barang dagangannya setelah ditawar tidak cocok dia sambil marah mengatakan demi dat yang jiwa Nabi Musa ya, demi dat yang memilih Nabi Musa langsung sahabat Ansor datang nampar pipinya jeger kamu berani-beraninya mengatakan demi zat yang mengangkat memilih Nabi Musa sementara Rasulullah masih hidup langsung ditampar eh, baru ngomong itu loh Pak mana yang lebih sadis mana yang lebih rusak omongan-omongan yang disampaikan di kartun itu lebih parah bukan hanya ditampar langsung mungkin disembelih oleh Umar bin Khattab iya ya mas mas sekarang ada orang yang pergi ke Uhud kaum munafikun ini maaf ke, apa, ke Tabuk maaf perang Tabuk di mana dia sambil berkelakar mengatakan saya tidak menemukan orang yang sekarang paling rakus makannya paling pengecut ketemu musuh dan yang selanjutnya apa paling pengecut ketemu musuh paling rakus makannya terus ada lagi mas? Lanjutin mas. Ya. Yang ketiga, paling pengecut ketemu musuh, paling rakus makannya. Nggak ada yang pernah tahu. Akhirnya turun firman Allah, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Itu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfonis dengan fonis berat berdasarkan firman Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Iya. Iya. Ya. Ya. Adab dan yang ketiga, saya tidak pernah mendapati orang yang paling dusta lisannya, paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuh ketimbang sahabat-sahabat Rasulullah. Langsung Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un Qad kafartum ba'da imanikum kamu kafir setelah beriman. Ini malah disuapin. Abu Bakar nyuapin juga. Yang kedua, ini bertentangan dengan realita. Sebelum Rasulullah meninggal, bahkan pada tahun ke-78, Yahudi itu sudah bersih, Pak. Dari Medina nggak ada. Apalagi masih ada sampai Rasulullah SAW ini wafat sampai Abu Bakar. Ya, bahkan dihabisin oleh Rasulullah ya sampai di antara mereka diusir sampai perbatasan Syam tidak ada tersisa karena pengkhianatan mereka bagaimana sekarang kok ada masih berkeliaran orang Yahudi di Medina enggak mungkin dari fakta-fakta ini maka itulah hadis yang dimaksud la asralahu contoh ikhtilafu ummati rahmah itu antum kusut sampai ujung kulon ujung wetan nggak ada rujukannya palsu aja nggak mas apalagi soheh nggak ada ikhtilafu ummati rahmat contoh aja utlubul ilma walau bisin carilah ilmu sampai Cina masya Allah jauh banget ngapain cari ke sana paling dapat aku puntur ya nggak ada makanya diponis oleh para ulama bukan hanya palsu nggak ada asal usulnya nggak ada itu aneh dari zaman ke zaman Mekah Madinah itu menjadi sumber ilmu menjadi sumber pengetahuan oh ujuk-ujuk ke Cina utlubul ilma walau besin ini yang selanjutnya ikhwah sekalian yang lebih menarik lagi dikatakan oleh Imam Malik Beliau bertanya kepada Yahya, apakah kamu tidak mengambil hadis dari setiap dari ahli bid'ah, baik Qadariyah, Rafidah atau yang lainnya? Beliau berkata, tidak boleh mengambil hadis dari kalangan da'i ahli bid'ah kecuali dari orang-orang yang terduduk berbuat bid'ah dan tidak mengajak kepada kebidahan tersebut seperti Hisham al-Istiwai dan semua yang berpaham Qadariyah tetapi mereka tidak mengajak kepada kebid'ahan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Masya Allah ini antum perlu ucapkan dengan baik-baik komentar ahli hadis komentar mereka eh, beliau yang ahli jarah wa ta'dil umurnya hampir habis untuk mengupas, membahas, meneliti hadis dan salatnya. Kata beliau, tasyayyuh yaitu sikap menyanjung ahli baik, bukan syiah pengikut. Ya. Menurut kebanyakan ahli hadis tidak mempengaruhi status riwayat. Maksudnya bisa diterima. Karena syarat diterimanya seorang perawi adalah muslim, adil dan memiliki hafalan kuat. Adapun orang yang bermansab dengan aliran yang bertentangan dengan ahli sunnah bukan sebagai bahan jarak cacat selagi dia tidak mengingkari suatu ajaran Islam yang dikenal oleh setiap orang seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Jadi di sini intinya kesimpulan ahli bid'ah yang telah kafir dengan kebid'ahannya tidak bisa diterima riwayatnya menurut kesepakatan jumhur ulama. Bahkan Imam Nawawi telah menukil ijma Sementara ahli bid'ah yang menghalalkan dusta seperti Syiah untuk membela madhabnya, pun tertolak riwayatnya tanpa adanya perbedaan di antara para ulama. Pokoknya kalau sudah Syiah nggak bisa. Makanya Harun ar Rashid mengatakan, saya mencari empat, nemunya empat. Saya cari kekufuran, saya temukan di Jahmiyah. Saya cari kedustaan, saya temukan di Rafidah. Saya cari pengeyelan, saya temukan kepada di dalam ahlul kalam, ahli filsafat. Saya cari kebenaran dan keadilan saya temukan pada ahlul hadis empat. Eh betul. Karena urusan orang ya mengajak kekafiran tidak ada yang paling jago dibanding Jahmiyah. Makanya sampai Abdullah bin Mubarak tidak mau memasukkan ke dalam firqah 73. Beliau ditanya tentang firqah-firqah Islam Lalu tidak menyebutkan Jahmiyah Padahal sudah ada pada zaman beliau Kamu kan tanya firqah Islam Jahmiyah itu bukan Islam Ya, saya cari kekufuran saya tanda dapatkan di Jahmiyah. Saya cari kedustaan saya dapatkan di Rafidhah. Saya cari pengayelan saya dapatkan di Ahlul Kalam dan saya cari kejujuran keadilan saya temukan pada ahlul hadis selanjutnya mengenai ahli bid'ah yang tidak kafir maka terdapat polemik di antara para ulama dan pendapat yang kuat adalah riwayat ahli bid'ah yang bukan seorang dari diterima sementara riwayat seorang dari tidak diterima membedakan dari karena nanti dia akan membela-bela dengan hadis-hadis yang tidak benar. Khawatirnya di situ sehingga mencampur adukan dan bisa mempermak. Makanya ada tadlisus sawiyah. Apa itu tadlisus sawiyah? Mempermak sanat seakan-akan sahih padahal dhaif. Itu. Nanti khawatirnya di sana. Keempat, ketakwaan. Ini takwa. kemampuan kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga jauh dari dosa besar atau tidak terus-menerus berbuat dosa kecil dan membuat kebid'ahan dalam agama dan terbukti berdosa di tengah manusia. Makanya di sini bahkan Imam Ahmad tidak mau menerima riwayat dari orang pendusta, masya Allah, walaupun bertobat, subhanallah. Ini pernyataan yang cukup indah yang perlu kita cermati dan perlu kita terus renungkan. Dusta itu berat. Sampai Imam Ahmad ketika ditanya, "Wahai Imam Ahmad, bagaimana hukumnya menerima hadis ahli bid'ah pendusta yang sudah bertaubat tetap tidak diterima?" Alasannya seperti perawan berzina. Setelah taubat, apakah perawannya kembali lagi? Nah, udah hilang pendusta itu keperawanannya hilang sudah nggak bisa